Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang sedemikian banyak sehingga kita tidak bisa untuk menghitung satu demi satu nikmat-nikmat tersebut. Maka sikap syukur adalah sikap yang disyariatkan dan tentu dengan sikap syukur ini akan membawa kebaikan bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan rukun iman ada al-imanu billah beriman kepada Allah apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bi antu'mina bi annallaha wahidun la syarikalah wa annahu huwal mustahiqqu li'ibadati duna ghairihi wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada Allah Jalla wa Ala yaitu engkau mengimani engkau mengimani sesungguhnya Allah wahidun Allah itu esa Allah itu tunggal satu La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada syarikat bagi Allah. Wa annahu huwal mustahiqu lil ibadati duna ghairihi. Dan sesungguhnya dia Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Untuk ditujukan segenap peribadahan duna ghairihi bukan kepada selain Allah. Ya, tidak kepada selain Allah. Iman kepada Allah termasuk juga watu mina. Engkau beriman bi asma'ihi wasifatihi subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan nama-nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yashmalu anwa'at tauhid ats Maka keimanannya itu harus meliput mengikuti tiga tauhid. Tiga macam tauhid. Ya, jadi seseorang menyatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya itu memiliki konsekuensi untuk ya, untuk meliputi tiga macam tauhid. Apa itu tauhidur rububiyah? Yang kedua, wa tauhidul uluhiyah. Yang ketiga, wa tauhidul asma wa sifat. Ya. Fala yakunul insanu mu'minan. Seseorang itu tidak akan menjadi orang yang beriman. Illa bitahqiqi hadhihi thalatha Kecuali dengan merealisasikan tiga macam tauhid ini. Tidaklah seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang beriman sampai orang tersebut merealisasikan tiga macam tauhid tersebut. Tauhid apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Walaisal imanu billah ya. dan bukanlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kama yaqulu ba'dhum au kathirun mimman la ilma indahu sebagaimana dinyatakan oleh sebahagian mereka atau kebanyakan dari mereka yang tidak memiliki ilmu ya Al imanu billahi huwal imanu biwujudillah. Jadi keimanan kepada Allah bukanlah sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang yang tidak memiliki ilmu yang menyebutkan bahwasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman ya, al-imanu biwujudillah iman kepada adanya Allah. Beriman kepada adanya Allah. Fa inna hadza laisa huwal imana billah. Karena sesungguhnya ya, mengimani bahwasanya Allah itu ada bukan termasuk bahagian daripada iman kepada Allah. Ya. Fala yakfi karena tidak mencukupi, tidak cukup Seseorang mengatakan alimanu biwujudillah azza wajal, kemudian dia dinyatakan sebagai orang yang beriman. Tidak cukup. Kalau ia mengatakan beriman kepada Allah artinya saya mengimani adanya Allah. Ya benar Allah itu ada. Tetapi itu tidak mencukupi untuk dinyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Belum cukup. Kenapa? Nanti kita lihat. Ya. Karena apa? Karena orang musyrikin Quraisy pun mengakui adanya Allah. Bahkan mengakui Allah itu pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Orang-orang musyrikin Quraisy mengimani. Tetapi tidak dikatakan dia sebagai orang yang beriman. Tidak dikatakan orang yang beriman. Bahkan dikatakan musyrikin Quraisy, musyrik orang-orang musyrik. Padahal dia percaya adanya Allah, bahkan percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa innamal imanu billahi yasmalul imana birububiyatihi. Maka keimanan kepada Allah meliputi iman kepada rububiyahnya Allah. Wal imana biuluhiyah ya, biuluhiyatihi dan ber, dan beriman kepada uluhiyahnya Allah. Ya, terkait kepada keilahian, ilah. Kalau tadi kepada Rob, rububiyah. Ya. Wal iman bi asma'ihi wasifatihi Dan beriman kepada sif, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa inna kusos syai'un minha. Barang yang kurang dalam perkara keimanan. Ya dari sesuatu itu atau sedikit kurang dari yang tadi disebutkan lam yakun mu'minan billah maka orang tersebut tidak masuk dalam kategori beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan, apa itu al-iman? Beriman kepada rububiyahnya Allah. Fal imanu bi beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala antuk mina engkau beriman bi annahu huwal munfaridu bil khalqi wat tadbiri wal ihya'i wal imatati wa tasarrufi fil kauni la syarika lahu fi dzalik ya. yang dimaksud dengan al iman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala antuk mina engkau beriman bi annahu sesungguhnya huwal munfaridu sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha tunggal bil khalqi dalam masalah penciptaan wa tadbir dalam masalah pengaturan alam semesta wal ihya dalam masalah menghidupkan wal imatati dan dalam masalah mematikan ya, kematian watasorrufi fil kauni dan dalam masalah ya, pemeliharaan al kaun yakni alam semesta la syarikalah fi dzalik ya, dalam pengaturan alam semesta yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam permasalahan yang demikian itu Hada tauhidur rububiyah dan ini adalah termasuk masalah tauhid rububiyah. Wa kal qal man yajhaduhu minal khalqi dan sedikit sekali sedikit sekali orang yang mengingkari dalam masalah penciptaan bahwasanya Allah adalah pencipta Fa inna kullal khalqi mu'minahum. Ya. Maka sesungguhnya setiap penciptaan ya, merupakan ya, mereka mengimani wa kafiruhum yuqirru bi tauhidir rububiyah. Bahkan orang-orang kafir pun mereka menetapkan tentang tauhid rububiyah. Ya. Jadi sedikit sekali orang yang mengingkari Allah menciptakan alam semesta, Allah ya, memelihara alam semesta. Sedikit sekali yang mengingkari itu. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang ya orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang komunis misalkan. Sedikit. Ya. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang yang musyrik misalnya, mereka menetapkan tentang tauhid rububiyahnya Allah. Ya, kama qala Allah jalla wa ala sebagaimana Allah jalla wa ala nyatakan ya, dalam surat Al-Ankabut. Wal wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya. Bila engkau bertanya kepada mereka, mereka ini siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? yaqulunallah. mereka orang-orang musyrikin Quraisy ini akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Artinya orang-orang musyrikin Quraisy dalam masalah rububiyah, dalam masalah penciptaan langit dan bumi, mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat ke-25. Waqala kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan pula ya, dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-87. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Ya, jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin Quraisy itu. Jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqahum? Siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah, mereka akan menjawab yang menciptakan mereka ini orang-orang Quraisy ini Allah. Ya. Ya, jadi orang-orang orang-orang Arab Quraisy yang musyrik ini meyakini tidak adanya Allah. Meyakini. Bahkan meyakini Allah yang menciptakan mereka. Bahkan meyakini Allah yang menciptakan ya, langit dan bumi. Ya. Mereka tidak mengingkari adanya, adanya Allah, tidak mengingkari. Ada. Bahkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan mereka. Waqala kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-84 dan 85. Surat Al-Mu'minun ayat ke-84 dan 85. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan siapakah yang memiliki bumi Dan siapakah yang memiliki apa yang ada di dalam bumi? In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang tahu. Saya kuluna lillah, mereka akan menjawab yang memiliki itu semua adalah Allah. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-86 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mar rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim." Sayaquluna lillah. Katakanlah siapakah Rabb as-samawat as Ya. Katakanlah siapakah Rabb langit yang tujuh. Dan Rabb arsh yang maha agung, yang arsh yang agung. Saya kulu nalillah. Mereka akan mengatakan itu semua milik Allah. Kemudian di dalam surah Yunus ayat ke-31. Banyak ayatnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Ya. Katakanlah siapakah yang memberikan rejeki kepada kalian, rejeki dari langit dan dari bumi. Ya. Dan siapakah yang mem, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Wa may amr dan siapakah yang mengatur perkara itu? Fasayakulun Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Ya, mereka akan menjawab Allah. Ya. Jadi dari ayat-ayat tersebut fahum mukiruna bitauhidir rububiyah. Mereka orang-orang musyrik itu menetapkan tentang tauhid rububiyah Allah. Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan semuanya. Orang-orang musyrik itu menetapkan, meyakini bahwasanya itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahum la yajhaduna hadza Orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak mengingkari masalah ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, tidak mengingkari. Ya. Nahum musyrikun, tapi seiring dengan itu mereka adalah dikategorikan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah ini, ya. Di satu sisi mereka adalah orang-orang yang mengimani mengimani tentang tauhid rububiyah. Mereka beriman Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Tapi seiring dengan itu, meskipun mereka meyakini tentang hal tersebut, mereka masuk kategori musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktharuhum billah" dan tidaklah ya, ia beriman kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun kecuali mereka itu adalah orang-orang musyrik Allah sendiri yang menyebutkan mereka orang-orang musyrik Dalam surat Yusuf ayat 106. Kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik? Yu'minuna bitauhidir rububiyyati faqat karena mereka hanya mengimani tauhid rububiyah Allah saja. Ya. Wahada la yakfi dan ini tidak mencukupi. Ya. Mengimani kepada rububiyah Allah itu tidak mencukupi. Bal la budda minal imani bitauhidil uluhiyah. Bahkan mereka harus mengimani dalam perkara tauhid uluhiyah. Mereka harus mengimani dalam perkara tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Eh? bi annal ibadata sesungguhnya peribadahan itu la yastahiqquha tidaklah berhak ya. Ya. tidaklah berhak dalam masalah peribadahan itu ditujukan kepada siapa illallah jalla wa ala ditujukan kecuali ditujukan hanya kepada Allah jalla wa ala Allah yang maha mulia dan maha tinggi Wal uluhiyatu ta'nil ubudiyah. Sedangkan al uluhiyah yakni mak maknanya adalah al ubudiyah, peribadahan. Jadi orang-orang musrikun orang-orang Arab mus Quraisy dulu dikatakan musrikun Padahal kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Kalau ditanya siapa yang memberi rezeki kepada mereka, mereka jawab Allah. Siapa yang memiliki arus yang agung, mereka jawab Allah. Ya. Artinya apa? Mereka yakin Allah yang mengatur kehidupan, kematian dan seterusnya. Mereka imani itu. Ya. Tetapi mereka tetap dikatakan musrikun, orang-orang musrik. Kenapa? Karena dalam perkara uluhiyah, ya, tauhid uluhiyahnya, mereka masih melakukan penyembahan kepada selain Allah, melakukan peribadahan kepada selain Allah. Ya. Masih mempercayai Lata, Uzza, masih mempercayai berhala-berhala yang lainnya. Nah, jadi dalam masalah ya, peribadahan yang khusus seharusnya khusus ditujukan ke, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka justru melakukan penyimpangan. Qala wa hadza huwa mahattul khilaf bainal umami war rusul. Masalah uluhiyah inilah yang justru menjadi titik pangkal inti adanya khilaf, perbedaan bahkan menjadi apa menjadi pemicu terjadinya peperangan antara umat dan para rasul antara umat dan para rasul ya, silakan diperiksa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, berbeda dengan umatnya terjadi khilaf kenapa masalah tauhid masalah uluhiyah Sampai Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh oleh kaumnya. Kemudian menyisakan satu ya, yang kemudian disematkan alat penghancur berhalanya itu di berhala yang satu itu. Ya. Itu menunjukkan bahwasannya masalah ya, tauhid uluhiyah ini menjadi ya, pemicu ya, perbedaan pendapat tersebut. Ya, Nabi Musa alaihissalam juga demikian dengan Fir'aun dan bala tentaranya, dengan kaumnya. Ya, dan semua para Rasul Allah swt demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga demikian. Ya. Terjadinya peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan yang lainnya. Pemicunya adalah masalah tauhid uluhiyah. Ya. Bukan masalah tauhid rububiyah karena orang-orang Arab juga percaya ya, masalah rububiyah percaya bahwasanya ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki dan yang lainnya. Qala fakathirum minal umam, kebanyakan dari umat ya'tarifuna bi annallaha huwal khaliq ar-raziq. Mereka umat meyakini bahwasannya Allah sesungguhnya Allah adalah al-khaliq yang maha pencipta. Ar-raziq yang maha memberi rejeki. Wa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyah dan mereka mengakui tentang tauhid Rububiyyah tentang tauhid rububiyah. Nahum akan tetapi mereka ya, siapa mereka di sini? Umat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya yusyrikuna fi tauhidil uluhiyah. Mereka melakukan ya, kemusyrikan, kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Faya'buduna ma'allah ghairahu. Mereka beribadah kepada Allah, ya, seiring beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada yang lainnya. Ya. Seperti apa? Fayadbahuna lahu. Mereka melakukan penyembelihan. Penyembelihan itu ditujukan bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ya. Apakah pada zaman sekarang masih ada penyembelihan ditujukan kepada selain Allah? Banyak. Ya. Nyembelih kerbau. Ya kan? Nanti kepalanya ditaruh di apa? Di nak di di apa? nampannya itu. Yang penyembelihan itu ditujukan kepada untuk ya, entah untuk jin, entah untuk siapa Ya, penyembelihan itu bukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kalau istilah orang Jawa sana yang bau rekso. Ya, penguasa di satu tempat, satu wilayah. Siapa? Ya mungkin jin. Mungkin yang mereka yakini selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan penyembelihan ditujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syariat berkorban itu, syariat berkorban Kurban itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik wanhar. Dan hendaklah ya, salat karena Rabbmu wanhar dan sembelihan ya, menyembelih itu juga juga karena Rabbmu, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Eh, bukan karena oh ini untuk penghuni lereng Gunung Selamat misalnya. Ya, bukan untuk ditujukan ke sana penyembelihan itu. Itu. Ya, orang-orang dulu, orang-orang Quraisy juga ada keyakinan seperti itu, melakukan penyembelihan kepada selain Allah, ditujukan kurbannya itu untuk selain Allah. Kalau wa yanzuruna lahu, mereka bernazar bukan kepada Allah bukan karena Allah tapi karena yang lainnya. Wa yastaghithuna bihi, mereka beristighatsah, meminta pertolongan juga kepada selain Allah. Sawa'an kana hadzal ghairu sonaman. Ya, sama saja apakah selain sonaman selain berhala au syajaron ya, apakah yang disembah itu yang selain Allah itu adalah berhala atau syajaron atau pohon, au hajaron atau batu, au kobron atau kuburan, au jinnan atau jin, ya. au insan atau manusia. Fahada syirkun fi tauhidil uluhiyah. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan syirik, kesyirikan di dalam urusan tauhid al-uluhiyah. Apa itu? Wahwa ibadatu ghairillah ma'allahi jalla wa'ala. Yaitu peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah. Ya, seiring dengan dia pun beribadah kepada Allah. Ya, seiring dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Jadi Allah diduakan. Serikat, itu yang namanya syarikah. La syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya jangan diduakan. Kalau menyembah Allah ya Allah. Ya. Kalau beribadah kepada Allah ya kepada Allah. Jangan kemudian beribadah juga kepada yang lain. Ya. ya. Di mana ada perlunya datang ke kuburan tertentu. Minta-minta kepada penghuni kuburnya misalnya. Ya. Nah, itu bentuk pemurnian tauhid. Jadi kalau tauhid ya betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan masalah tauhid itu tadi, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Terkait tauhid rububiyah Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang menghidupkan, Allah sebagai yang mematikan, Allah sebagai yang memberi rezeki. Kan tadi disebutkan bi annallaha huwal khaliqur raziq. Sesungguhnya Allah yang menciptakan dan Allah yang memberi rezeki. Ya. Dalam bentuk aplikasi ya, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mempelajari tauhid rububiyah, itu sikap kita itu sudah berbeda dengan keumuman orang yang tidak mempelajari tauhid rububiyah. Contohnya apa? Ya, kita mengimani bahwasannya dalam beriman kepada Allah ada unsur tauhid rububiyah. Artinya apa? kita menyatakan Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki. Allah lah satu-satunya yang memberikan uh, apa kehidupan. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Contoh. Ada orang jual nasi bungkus. Ya. Orang jual nasi bungkus. Jual di satu tempat. Besoknya ada lagi orang yang jual nasi bungkus di dekatnya dia. Jadi berdekatan, loh kok ada lagi yang jual nasi bungkus? Bagi orang yang tidak mengerti tentang tauhid rububiyah, mungkin akan bersikap, wah ini gak bagus nih orang ini jualan di sini. Menyaingi ini. Kan begitu. Bisa-bisa punya saya nggak laku ini. Kan seperti itu pikirannya. Itu kalau orang tidak belajar tauhid rububiyah. Tapi bagi orang yang mempelajari tauhid rububiyah, ya nggak apa-apa jualan di situ. Kenapa? Karena dia yakin masalah usul urusan rezeki bukan dia yang menentukan. Urusan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Jadi tidak apa-apa jualan di sampingnya itu. Makan sini sini biar dekat di sini. Bahkan mungkin besok kalau ada yang jualan lagi na nasi bungkus, di sini lagi. Sehingga sepanjang jalan itu penjual nasi bungkus semua. Loh dia tidak takut tersaingi, dia takut tidak laku. Dia tidak akan, karena dia mempelajari tauhid rububiyah, masalah rezeki itu Allah yang menentukan. Kalaupun sepanjang Oh, sepanjang jalan itu orang menjual nasi bungkus semua. Kalau Allah membukakan rezeki untuk dirinya, orang akan datang kepada dirinya. Itu aplikasi ya, wujud ya, aplikasi dari pembelajaran tentang tauhid rububiyah. Sehingga seorang yang telah mempelajari tauhid rububiyah, dia tidak akan merasa khawatir dengan rezeki yang akan dia dapatkan. Karena apa? Karena dia yakin urusan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mempelajari masalah tauhid rububiyah. Artinya kalau saya mempelajari tauhid rububiyah, itu artinya Allah yang menentukan rezeki bagi saya. Allah yang menentukan kapan saya mati, eh, kapan saya e, mendapat penghidupan-penghidupan, kapan saya mati dan seterusnya. Ya. Allah yang mengatur. Itu aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak perlu berantem dengan sesama penjual nasi bungkus misalnya. Ya. Tidak perlu kemudian gontok-gontokan dengan sesama penjual nasi bungkus. Nah itu. Itu aplikasi dari seseorang mempelajari tauhid rububiyah. Tidak ada kekhawatiran di dalam urusan rezeki. Ketika dia sudah berusaha ikhtiar, ketika dia sudah berdoa minta rezeki kepada Allah, sudah selebihnya ya, dalam proses ikhtiar itu dia tidak mengkhawatirkan. Kalau ada orang lain yang sama jualannya dengan dia, ya, dia tidak khawatir. Itu pelaksanaan praktek dari masalah tauhid rububiyah. Bahkan mungkin ya, kalau misalnya di sepanjang jalan itu penjual herbal, herbal, herbal, herbal, wah dia senang sekali. Satu ruas jalan itu sepanjang jalan Soekarno-Hatta herbal semua. Misalnya. Dia senang sekali. Kenapa? Karena orang nanti akan rujuk kalau cari herbal ya ke Soekarno-Hatta. Kan begitu. Berarti membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Nah, bukan kemudian pesaingnya ini malah dibunuh, pesaingnya ini malah dimatikan, bukan. Gitu. Bahkan ketika dia meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, ya sudah, Justru ketika dia tidak punya barang, misalnya ada orang cari barang yang lain, dia bisa kontak ke ke penjual-penjual yang lain, eh ada nggak barang ini yang lain ini? Oh ada, ada sini, sini. Malah bisa kerjasama. Nah itu, jadi ada hal-hal yang ketika seseorang itu memahami secara baik dan benar tentang masalah tauhid rububiyah tidak akan pada dirinya kekhawatiran, kecemasan tentang masalah rezeki misalnya. Ya. Aduh kalau saya meninggal dunia bagaimana anak-anak saya? Tidak perlu cemas. Karena kehidupan dan kematian Allah yang mengatur. Kapan matinya, kapan ini sudah ada ajalnya. Terus kemudian mana anak saya belum besar-besar. Ya. Mengkhawatirkan. Ya. Allah yang menghidupkan anak. Allah yang mematikan anak. Allah nanti yang akan memberi rezekinya. Tidak perlu untuk dikhawatirkan. Nah itulah praktek. Itu merupakan wujud aplikasi dari tauhid rububiyah tersebut. Sehingga dengan kita mempelajari tauhid rububiyah ya, itu tidak akan kemudian ya, menjadi pribadi-pribadi, individu-individu yang mudah cemas dengan keadaan, ya, mudah khawatir dengan keadaan. Kenapa? Ya, karena dia meyakini masalah rezeki Allah yang mengatur. Karena dia meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Karena dia meyakini Allah yang maha mencipta dan seterusnya. Tauhid rububiyah. Dia tidak khawatir kalau misalnya ya, dia menjual mie ayam kemudian resepnya diberikan kepada yang lain. Gak khawatir. Kemudian yang lain jualan mie ayam juga. Oh pesaing. Gak khawatir. Silahkan. Justru dia akan senang, sangat senang kalau semakin banyak yang belajar kepada dia tentang bagaimana meracik mie ayam. Misalnya. Dia sangat senang malah. Membuka, ya, membuka lapangan kerja. Membuka pintu-pintu rezeki untuk orang lain. Dia malah senang. Saling membantu, saling menolong. Tidak kemudian ilmunya disembunyikan. Tidak kemudian racikan mie ayamnya itu, resepnya itu dia tahan. Tidak. Nah itu kalau orang mempelajari masalah tauhid rububiyah. Itu aplikasi di dalam kehidupan. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa cemas, Khawatir nanti kalau penjual mie ayam semakin banyak berarti pesaing, pesaingannya semakin semakin banyak. Dia tidak tidak merisaukan itu. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang mengurusi masalah rezekinya dia. Kenapa harus dikhawatirkan? Nah, ini aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mempelajari masalah tauhid rububiyah. Sehingga ya, tidak perlu lagi kita melakukan persaingan-persaingan kompetisi-kompetisi yang tidak sehat misalnya. Karena itu adalah bukan cara ya, yang dibenarkan di dalam agama. Nah, itu aplikasi dalam masalah tauhid rububiyah. Ya, masalah kehidupan, masalah kematian, bukan kita. Bukan urusan kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi ini terkait dengan masalah tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Ya. Tidak cukup seseorang hanya ya, mengimani masalah tauhid rububiyah saja. Tetapi ia juga harus benar di dalam tauhid uluhiyah. Karena kalau seseorang ya, terkait dengan tauhid rububiyah saja, ya, ya, nah mereka belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai orang yang beriman. Nah, disinilah kadang-kadang orang yang tidak faham kemudian akan mengatakan bahwasannya ya, ketika menghukumi orang yang ya, hanya mengimani tauhid rububiyah saja kemudian menghukumi wah ya, bahwasanya dia itu sudah menjadi orang yang beriman sehingga tidak boleh diganggu. Ya, cara ibadahnya tidak boleh diganggu, meskipun cara ibadahnya melakukan penyembahan peribadahan kepada kubur misalnya. Ya. Dan itu adalah satu bentuk ya, perbuatan ya, melakukan peribadahan ke kubur itu adalah bentuk peribadahan yang akan menjadikan seseorang jatuh kepada kesyirikan. Ini terkait masalah tauhidur rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Mungkin untuk sesaat kita jeda dulu istirahat nanti insyaallah jam 11 atau atau jam ya jam 11 setengah jam kita istirahat untuk kemudian jam sebelas kita mulai lagi sekaligus mungkin kalau ada tanya pertanyaan-pertanyaan silakan di ya, disampaikan Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu'alaikum ala wabarakatuh. Muhammad alamin.